Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-9 ini menampilkan Margaret sebagai Diahwari, Anis sebagai Wiatsih, Norman sebagai Kayan, Herman sebagai Riswara, Lanti sebagai Ningrum, Mamat sebagai Kiwiria, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kembang Hitam tengah tenggelam dalam semeli khususnya, juga tentang Lastri yang mengikuti jejaknya. Diceritakan pula tentang kelompok kembang hitam yang mulai retak. Dia Huarih berusaha memaksakan kehendaknya untuk membalas dendam demi kehormatan perguruan kembang hitam pada tiga penghuni pondok kecil, yaitu Pegawan Agung dengan dua orang muridnya, Raden Purangrang dan Kinanti. Dan pada akhir kisah yang lalu ceritakan, dia Warih tengah bersiap untuk berhadapan dengan Wiyatsih di Sungai Sedani. Ah, apa yang akan dilakukan Ningrum dengan Kayan? Mengapa dia menyeret bocah itu? Dan, oh, apa itu? Yahwari. Hei, mengapa gadis-gadis murid kembang hitam ada di sini. Oh, mereka menuju celah batu di mana Riswara dan Wiyatsi menyelinap. Apa yang akan mereka lakukan? Biarlah aku lihat mereka. Ningrum tidak mungkin mengganggu Kayan. Tetapi Riswara dan Wiyatsi keadaannya cukup mencemaskan.

Segera saja ia merapikan rambutnya dan kemudian keluar dari celah batu. Wajahnya semakin menjadi merah ketika melihat belasan temannya berdiri di atas bebatuan sungai dengan pandangan yang sinis dan mencemoohkannya. Ada apa kalian mencariku? Oh, Inikah dia pimpinan sementara perguruan kembang hitam? Wanita yang tidak tahu malu, wanita pengkhianat, perusak aturan dan hukum perguruan. Uh, aku... Uh, aku tidak melakukan apa-apa, Wari. Tidak ya Kau menyelinap ke celah bebatuan itu di tempat yang sesunyi ini? Dan lagi bukankah kau tahu, laki-laki bagi kita adalah tabu untuk diberi hati. Lalu apa yang baru saja kau lakukan? Kau mengumbar nafsumu pada saat Nyai Guru tidak berada di sini tidak tahu malu perempuan kotor. Wari, Wiace tidak melakukan apa-apa denganku. Tutup mulutmu. Kau laki-laki tidak berhak berbicara denganku. Menyingkirlah kau. Biar aku menyelesaikan urusanku dengan Wiace. Menyingkirlah kakang. Biarkan aku menyelesaikan urusanku. Urusan yang aku tidak pernah mengerti. Menyingkirlah. Baik, Yatsi. apakah sebenarnya kehendakmu, Wari? Kulihat kau telah bersiap dan berencana untuk menghadapiku. <laughs> Benar. Saat ini kami semua memutuskan untuk bergerak menuju pondok tiga orang itu. Kami semua akan membalas penghinaan itu. Oh, aku juga ingin melakukan itu, Wari. Tetapi sadarilah, lawan kita kali ini bukanlah sembarangan. Aku khawatir kita semua akan mendapat susah dari... Pengecut, rupanya kau takut. Murid kembang hitam yang pengecut seperti dirimu sepantasnya lah untuk mampus. Memalukan. Dia waris sahabatku. Dengarlah. Aku Wiatsih, bukanlah wanita pengecut. Nyai Guru dan Mbak Yulastri telah membentukku menjadi seekor singa betina. Aku tidak pernah takut menghadapi kematian yang berbentuk bagaimanapun. Tetapi ketahuilah, saat ini Nyai Guru sedang melakukan semedi khusus Tapa Brata. Aku tidak ingin keributan yang kita kembangkan dan mungkin tidak akan selesai dengan mudah membuat terganggu pemusatan lahir dan batin Nyai Guru terganggu. Itulah alasanku. Itu hanyalah alasanmu saja, Wiyatsi. Kami semua mengetahui bahwa Nyai Guru sangatlah menjunjung tinggi martabat diri, martabat perguruan, dan martabat kaumnya kaum wanita. Karena itu, aku tetap akan membalas semua itu membalaskan dendam kita Penghinaan yang mereka lakukan pada kita saat ini juga. Kau mengabaikan pesan Nyai Guru untuk tidak mengganggunya, tidak membuat keributan, Wari. Hmm, ini memang keributan lihat sih, tapi tidak akan mengganggu Nyai Guru di atas bukit itu. Karena itu, kami akan segera berangkat. Bukankah begitu, kawan-kawan? Ya, kami akan segera berangkat. Membalaskan kami. kami. Ayo, kita segera berangkat. Tunggu, aku perintahkan atas nama Nyai Guru untuk tetap tinggal di tempat ini dan jangan membuat keributan. Dengarlah teman-teman, aku perintahkan pula kalian atas nama Nyai Guru untuk berangkat membalaskan sakit hati kita untuk membela martabat kita perguruan kembang hitam. Ingatlah, aku adalah pemegang kekuasaan itu. Nyai Guru sendiri yang telah melimpahkan tugas sementara yang mengatasnamakan beliau padaku. Ayo, ikutlah aku. Aku akan bertanggung jawab. Rupanya engkau adalah biang kerusuhan itu, Diahwari. Kau menjadi malu dan lupa diri karena dipermainkan oleh begawan tua itu. Setan kau! Hup, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Diah Warih yang menjadi marah karena terbuka kedoknya, segera saja menyerang Wiyatsih dengan pukulan-pukulan mautnya. Wiyatsih yang memang telah bersiaga, segera saja melayaninya. Demikianlah, di tengah sungai dangkal yang penuh dengan bebatuan, terjadi pertempuran yang dahsyat antara dua wanita muda dan disaksikan dengan belasan gadis-gadis saudara seperguruan mereka. Ningrum yang mengantarkan Kayan keponakan mereka telah kembali. Dan ia pun menjadi terkejut melihat telah terjadi pertempuran antara Biahwarih dan Wiatsih. Belum sempat ia menghentikan pertempuran itu, sebuah pukulan Wiatsih bersarang di dada Biahwarih. gagal untuk membalaskan sakit hati kita. Ah, ah, tidak, tidak Wari. Hei kalian semua, mana sikap kalian yang dahulu kalian tunjukkan padaku? Sikap kalian yang kalian nyatakan padaku. Mengapa kalian tidak mendukung dia Wari? Ayo, katakan itu pada Wiyatsi. Dan ia pasti tidak akan menghalangi kita semua. Heh, kenapa kalian jadi diam seperti ini? Termangu seperti kerbau bodoh. Aku adalah murid kembang hitam dan aku akan mempertahankan sikapku. Sikap seorang wanita yang pantang dihina. Martabat perguruan adalah segala-galanya. Aku akan pergi membalaskan dendam kita. Aku akan berangkat bersama Wari. Terserah kalian akan mengikuti jejak kami atau tidak. Hmm. Mari Wari. Ya, kita semua pergi membalaskan dendam itu. Tunggu! Jangan ada yang mencoba pergi dan membuat keributan. Kami tidak akan ribut denganmu, Yatsi. Tetapi jika kau menghalangi, mungkin kami semua akan melupakan hubungan kami selama ini padamu. Ya, jangan ya. halangi kami! Sekitar 20 gadis murid kembang hitam itu telah menentukan sikap. Mereka bergerak maju Sementara Wiatsih yang berdiri di hadapan mereka mencoba menghalangi, Riswara yang menyadari keadaan berbahaya bagi kekasihnya segera mendekatinya. Sih, biarlah mereka berbuat sekendak hati. Jangan halangi lagi. Tidak, Kakang. Ini adalah pesan dari Nyai Guru Kembang Hitam dan aku harus mematuhinya. Tapi kau akan mendapat celaka, Yatsi. Ah, akan aku hadapi apapun akibatnya. Demi Nyai Guru, demi keberhasilan semedinya. Menyingkirlah sih. atau kau ingin kami gilas dengan seluruh kekuatan kembang hitam? Ketahuilah, kami semua tidak senang dengan sikapmu Yatsi. Sikap yang tidak lagi mencerminkan kelompok kita. Perguruan kembang hitam, ayo, kita jangan membuang waktu. Kita harus segera bergerak. Terjang wanita yang tidak tahu malu ini. Hop, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. membantu Yatsih dan Deswara, tetapi sebentar saja mereka telah terdesak hebat. Bangkit! Menyingkirlah kakang Deswara, Paman Mirya! Ini adalah urusanku, bukan urusan kalian. Ini Bangkit. juga urusanku, Yatsih. Kita maju bersama atau mundur bersama. Ya. Iya, kita apapun akibatnya. Wiatsih tidak mampu bertempur secara baik dengan Riswara yang memiliki kepandaian jauh di bawahnya di dalam arena itu. Karena itu sebuah pukulan deras dari teman-temannya bersarang di pundaknya dan kemudian menyusul pinggangnya terkena pukulan hebat dari Diahwarih. Riswara pun mendapat bagian pula. Ia terlempar deras, tetapi keadaannya tidaklah separah Wiyatsih. Pada saat yang berbahaya itu, di mana Diahwarih bergerak maju, siap menyusulkan pukulannya, terdengar teriakan Kayan dari pinggir arena. Paman Riswara! serahkan bocah itu, Nigrom. Kepada Bibi Engkim, Wari. Nah, itu lihat. Bibi Engkim datang mengejarnya. Dari kejauhan, nampak seorang wanita tua berlari mendatangi. Sementara Kayan yang baru saja tiba menghampiri suara yang tergeletak di rumputan. Apa yang telah terjadi dengan paman? Kenapa mereka memukul paman? Apa salah paman? Aduh, aku aku tidak apa-apa, Kayan. Yatsi. Yatsi. Risuara menghampiri Wiyatsi kekasihnya yang merintih kesakitan. Sementara itu dia Huarih memberikan tanda pada teman-temannya untuk berlalu dari tempat itu. Dan ketika tempat itu menjadi sepi, Riswara dengan sekuat tenaga mengangkat tubuh Huyatsih dan memindahkan ke pinggiran sungai. Bagaimana keadaanmu, Yatsi? Pinggangku rasa sakit sekali, kakak. Bagaimana keadaanmu sendiri? Bukankah kau juga terluka? Lalu Paman Wirya, bagaimana keadaannya, kakak? Paman Wirya selamat. Tidak kurang suatu apapun. Hanya hanya aku sedikit terkena angin pukulan salah seorang dari mereka. Uh, uh. Kemanakah mereka sekarang, Kakang? Menyerang pondok itu kah? Sudahlah. Ah. Jangan hiraukan apa yang dia lakukan. Engkau sudah cukup berusaha. Sekarang sebaliknya. Oh, Kayan. Kayan. Ada apa Paman Riswara? Bagaimanakah keadaan Bibi Atsi? Tidak terlalu parah, Kayan. Paman ingin mengobatinya. Kau pulanglah bersama Bibi Intim. Tapi saya... Ah, Bukankah kalian mau mendengarkan kata-kata Paman? Mm -mm. Paman. Ah, bagus. Sekarang kembalilah bersama dengan Bibi Engkim. Paman akan berusaha menyembuhkan Bibi Yatsi. Dan nanti, jika keadaannya sudah berkurang, Paman dan Bibi akan kembali ke pondok kita. Mengapa Paman tidak mengobatinya di pondok saja? Paman tidak berani mengangkat tubuh Bibi Yatsi. Itu akan membuatnya menderita, Kayan. Oh, kasihan sekali. Hmm, baiklah, Kayan akan pulang, Paman. Cepat kembali setelah Bibi Yasti sembuh ya. Iya, iya Kayan. Ah, akan kau lakukan dengan diriku, kakak ah, Kau, ingin membawaku pergi dari sini? Iya. Kita akan meninggalkan tempat ini. Mereka telah menjadi puas menghadapi kita. Mereka telah dihantui oleh dendam yang membuatnya menjadi gila. Kita akan tinggalkan tempat ini dan kembali pada saat Nyai Guru selesai dari semedinya. Terserah kau saja, Kakang. Suara membawa Wiyansih menjauhi tempat pondokan kembang hitam. Kiwirya yang telah begitu dekat dengan suara dan Wiyansih mengikutinya meninggalkan pondokan yang baru saja didirikannya. Nah, saudara pendengar, sebagai manakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-29 dengan judul Reinkarnasi. Sampai jumpa.